Namun yang akan kita kaji lebih dalam ialah yang berkaitan dengan syurutul baik. Yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan jual beli yang disebutkan oleh para fuqaha. Sebab pembahasan buyuk pembahasan jual beli itu intinya pada pembahasan syarat-syaratnya. Untuk diketahui dari sana mana jual beli yang sahih, mana jual beli yang batil, mana jual beli yang syar'i, mana pula yang bukan syar'i alias dilarang dalam Islam atau riba. Langsung saja ya, Pak. Disebabkan waktu yang yang tidak panjang kita langsung mengkaji risalah Kitabul Buyu dari kitab Minhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Kitabul Buyu. Kitab tentang jual beli. Kitabul Buyu dimasukkan oleh para ulama termasuk dalam babul muamalat. Bab-bab yang berkaitan dengan masalah muamalah. Bab fikih atau kitab fikih oleh mereka dibagi menjadi dua. Ada babul ibadat atau qismul ibadat. Pembagian atau bagian yang membicarakan tentang masalah ibadah-ibadah dari mulai pembahasan masalah taharah sampai masalah haji. Yang kedua kismul muamalat. Bab-bab yang membahas nama masalah muamalah. Sebagian memulainya dengan kitabul buyu. Kitab jual beli. Sebagian yang lain memulainya dengan kitab nikah. Kitab kitab yang membicarakan masalah pernikahan. Di sini As-Sa'di rahimahullah memulai babul muamalat dengan kitabul buyu kitab tentang masalah jual beli ikhwanuddin azakumullah al buyu itu bahasa Arab bentuk jamak kata mufradnya kata tunggalnya adalah bay'un bay'un bay'ani buyu secara bahasa Secara bahasa yang namanya baik adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu, memberi sesuatu. Itu baik secara bahasa. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu. Adapun secara istilah, definisi baik jual beli yang paling bagus definisi yang disebutkan oleh para fuqaha Hanabilah ahli fiqih dari mazhab Hambali definisinya adalah ini perlu dicermati baik-baik supaya kita tahu bagaimana gambaran jual beli yang dibahas oleh para fuqaha al-bai' secara istilah adalah mubadalatu malin bimal walau fi zimmah au manfaatin mubahah bimithli ahadihima ala ta'bid ghaira riba wala qarab artinya mubadalatu malin bimal pertukaran harta dengan harta walau fi zimmah Walaupun hartanya itu dalam tanggungan. Enggak ada wujudnya, dalam tanggungan. Atau manfaat yang mubah. Pertukaran manfaat yang mubah. Bimitri ahadihima. Dibayar dengan yang semisal. Dibayar dengan yang semisal. Alat tabid sifatnya abadi bukan sementara. Dia bukan riba, dia juga bukan karat pinjam meminjam. Ini yang namanya baik secara istilah. Dari sini karena yang namanya bayun ada unsur mubadalah. Tukar menukar harta. Tukar menukar harta. Ada yang ditukar, ada yang dimiliki. Dalam definisi ini, ada tiga perkara. Tiga perkara, barakallahu fikum. Dibayar dengan tiga perkara juga. Perkara yang pertama adalah malun muayyan. Harta yang tertentu bendanya. Bisa dalam bentuk uang yang ada pada antum, uang, mal, antum pegang misalkan uang 10 ribu, muayyan, atau sebuah kitab, atau sebuah benda, atau apapun yang namanya muayyan. Jelas barangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Maafil zimmah. Sesuatu yang ada dalam tanggungan kita. Barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Tapi barang tersebut ada dalam tanggungan kita. Namanya fil zimmah. Yang ketiga adalah manfaat yang mubah. Manfaatun mubahah. Kemanfaatan yang sifatnya mubah bukan benda, bukan uang, bukan sesuatu yang dalam tanggungan, tapi sifatnya sebuah kemanfaatan. Dicontohkan dalam para fakta seperti mamar, akses lewat, jalan lewat, yang diambil kemanfaatannya saja, lewat di sebuah tempat misal Barakallahu fikum kita punya rumah. Apalagi di wilayah Jakarta yang cukup padat perumahannya. Kita punya rumah di belakang. Akses untuk keluar ke jalan harus melewati gangnya orang lain. Gangnya orang lain. Maka kita kita membeli kita membeli kemanfaatan gang tadi untuk lewatnya kita gangnya punya tetangga, jalannya punya tetangga. Yang kita beli apanya? Kemanfaatannya. Kita boleh lewat gang tadi. Paham dong? Itu namanya kemanfaatan. Manfaatun mubahat. Tiga perkara. Ada yang muayyan, ada yang fi zimmah, ada yang manfaat. Tiga ini dibayar dengan tiga juga. Sehingga total semuanya eh, berapa ya, Pak? Tiga kali tiga sama dengan sama dengan sembilan. Ini sembilan bentuk jual beli yang ada dalam Islam. Rinciannya. Yang pertama. Mubadalatu muayyan bi muayyan. Tukar menukar jual beli sesuatu yang ada bentuknya muayyan juga dibayar dengan muayyan yang ada bendanya. Misal, ini kitab, ini uang. Uangnya ada di tangan antum. Antum beli kitab ini fikih dibayar dengan uang 10 ribu. Uangnya muayyan Kitabnya muayyan. Paham ya? Ini kitab dikasihkan, ini uang dikasihkan. Namanya muayyan bi muayyan. Yang kedua ialah muayyan mubadalatu muayyanin bima fi dhimmah. Baik. Pertukaran sesuatu yang muayyan dengan sesuatu yang dalam tanggungan. Misal, saya mau beli kitab fikih tadi. Uang saya sudah ada. Ini uang namanya muayyan. Tapi kitabnya belum ada. Kitabnya belum ada. Kitabnya dalam tanggungan sang penjual. Ini saya beli kitab fikih harga 10 ribu. 10 ribu atau mengkasihkan sama penjual. Kitabnya belum ada fi himmah dalam tanggungan sang penjual. Paham misalnya ya? Ini namanya muayyan untuk membeli sesuatu yang dalam tanggungan sang penjual. Yang ketiga, mubadalatu muayyanin manfaatin mubahah. Pertukaran sesuatu yang muayyan dengan kemanfaatan yang mubah. Contoh yang tadi itu. Saya rumahnya di belakang. Akses keluar harus lewat gangnya tetangga. Saya beli. Beli apa ini? Apakah beli gangnya? Tidak. Apakah beli jalannya? Tidak. Beli apa ya Pak? Membeli kemanfaatan lewatnya itu. Pak, ini saya punya uang 10 ribu. Uangnya di tangan, namanya muayyan saya beli kemanfaatan gang ini selama setahun. Ini uangnya. Uangnya muayyan. Beli apa? Membeli kemanfaatan yang mubah akses keluar masuknya antum lewat gangnya orang lain tadi. Namanya muayyan bimanfaatin mubah. Tiga sudah ya. Paham ini? Paham ya, Baik. Yang keempat, mubadalatu ma fi zimmah bimuayyan pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan untuk membeli sesuatu yang muayyan yang sudah ada sekarang uangnya tidak ada kitabnya ada saya kepingin beli kitab tapi nggak punya duit berarti uang saya dalam tanggungan masih utang Kitab yang terbeli ada, di kitabnya. Namanya Muayyan. Paham dong? Maka saya membeli sebuah kitab yang jelas barangnya dengan uang yang belum ada sekarang ini dalam tanggungan saya. Namanya mubadalatu ma fi di Muayyan. Paham ya? Pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan untuk membeli yang sudah ada barangnya saya beli kitab hutang. Ini empat. Yang kelima, mubadalatu ma fi zimmah bima fi zimmah. Pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan untuk sebuah barang yang juga dalam tanggungan. Sama-sama nggak ada barangnya. Hah? Saya mau beli kitab kepada penjual kitab kitab fikih. Saya mau beli kitab, Pak. Uangnya mana? Belum ada. Uangnya belum ada. Fizimah dalam tanggungan saya. Mau beli buku apa? Buku fikih. Kebetulan kitabnya juga belum ada. Paham ya? Uangnya belum ada, barangnya juga belum ada. Ya sudah, saya beli kitab fikih harganya 10 ribu dijanjikan nanti sore atau besok pagi diambilkan barangnya saya kasihkan uang ketika akad uang tidak ada kitab juga tidak ada namanya ma'fizimah bima'fizimah. itu lima yang keenam yang keenam ialah mubadalatu ma'fizimah bimanfaatin mubahah bimanfaatin mubah, Pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan untuk membeli kemanfaatan yang mubah. Tadi itu akses keluar masuk saya lewat gang tetangga tadi. Eh? Mau lewat kalau macamnya dilarang sama tetangga. Ini gang saya, bukan jalan umum. Solusinya gimana nih Pak? Udah beli aja. Antum bayar selama setahun antum keluar masuk lewat gang saya ini ya, antum bayar 10 ribu dalam setahun. Ya, Pak, saya beli. Uangnya mana? Nanti. Paham ini? Uangnya belum ada dalam tanggungan. Dipakai untuk membeli kemanfaatan yang mubah tadi. Paham ya? Beli kemanfaatan yang mubah, utang. Uangnya belum ada. Ada gambaran? Hah? Ada gambaran? Ini yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh mubadalatu manfaatin mubahah bimuayyan. Pertukaran kemanfaatan yang mubah tadi dipakai untuk membeli sesuatu yang muayyan, yang jelas barangnya. Yang jelas barangnya. Saya perlu sepeda motor. Second punyanya ah, Mas Amar. Jual sama dia. Ini motor second ini harganya 10 juta. Anda mau beli? saya beli. Bayarnya pakai apa? Nah itu. Saya tidak punya uang, juga tidak punya sesuatu yang saya bayarkan. Gini aja. Rumahnya antum kan di belakang rumah saya kan? Iya. Antum kan tidak bisa keluar masuk kan? Iya. Harus lewat gang saya kan? Iya. Gini aja. Gini aja kemanfaatan gang saya ini namanya manfaatan mubah kemanfaatan yang mubah akses keluar masuk ini saya hargai dalam setahun sejuta saya angsur ini untuk membeli motornya antum ini motornya antum harga berapa 10 juta paham salah ya berarti selama 10 tahun antum boleh keluar masuk lewat gang saya ini ini untuk membeli motornya antum 10 juta ini. Paham? Jadi alat bayarnya bukan uang, bukan yang lainnya, tapi kemanfaatan mubah yang antum miliki tadi. Akses gang tadi itu dipakai untuk membayar sebuah motor yang ada barangnya seharga 10 juta. Paham? Itu namanya man, tuh, manfaatin mubahah bimuayyan. Yang kedelapan, mubadalatu manfaatin mubahah bima fi zimmah. Bima fi zimmah. Pertukaran kemanfaatan yang mubah untuk membayar sesuatu yang tidak ada barangnya dalam tanggungan. Kayak tadi motornya belum ada. Motornya belum ada saya kepengen beli motornya Mas Amar second 10 juta. Bayarnya pakai apa? Pakai kemanfaatan akses gang tadi itu. Selama 10 tahun. 10 tahun harga 10 juta. Motor dihargai 10 juta. Tapi mo motornya belum ada. Motornya belum ada. Itu namanya membayar motor yang masih dalam tanggungan namanya dirimah dibayar dengan kemanfaatan yang mubah tadi. Afum? Hah? Jadi saya bayarnya bukan pakai uang. Pakai akses gang saya tadi itu. Motor yang mau saya beli belum ada wujudnya. Belum ada wujudnya. Itu namanya manfaatun mubahah bima fi zimmatin. Yang kesembilan Yang kesembilan manfaatu mubahatin bimanfaatin mubah pertukaran kemanfaatan yang mubah dengan kemanfaatan mubah yang lain. Tahu gambarnya ya Pak? Kira-kira tahu nggak gambarannya ini? Tarakallah itu. Akses saya untuk keluar masuk harus melewati gang tetangga saya. Tetangga saya punya motor tapi rumahnya tidak punya garasi. Rumah dia tidak punya eh, lahan untuk parkir. Rumah saya punya, punya halaman. Akhirnya kita mengadakan barter pertukaran. Gini aja. Saya diperbolehkan untuk keluar masuk lewat gang bapak ini. Motor bapak saya saya persilakan parkir di halaman saya di belakang rumah Bapak. Sudah pahami? Sehingga manfaat yang mubah dipakai untuk membayar manfaat yang mubah juga. Manfaat mubah yang saya inginkan akses keluar masuk gang. Manfaat mubah yang dia inginkan halaman untuk parkir motor. Sudah pahami? Sama-sama nggak ada uang, sama-sama bukan barang, tapi sama-sama pertukaran kemanfaatan yang mubah. Barakallahu fikum. Paham Itu semuanya sembilan gambaran daripada buyur jual beli yang ada di dalam fikih Islami. Paham ini? Paham insyaallah? Nah, baik. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab ini. Qala rahimahullahu taala al-aslu fihi al-hil. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Nasnya jelas wa ahallallahu bayah Allah menghalalkan jual beli. Nas Quran yang menyatakan hukum asal jual beli adalah halal. Tayyib. Argumentasi yang kedua adalah Hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa apabila ada dua orang saling jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Ini hadis menunjukkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan adanya akad jual beli. Itu hukum asal. Dan semua hadis yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kitabul buyu' itu sebagai hujjah, sebagai dalil dari sunnah tentang bolehnya akad jual beli. Yang ketiga, hujjatul ijma'. Argumentasi yang ketiga adalah ijma' ulama. Dikatakan ajma'al muslimun ala jawazil bai'i fil jumlah. Semua kaum muslimin sepakat membolehkan jual beli secara global. Naam. Ini hujjah ayat, hadis dan ijma ulama. Hukum asal jual beli adalah halal. Eh ini semuanya merupakan kaidah yang antum harus pegangi baik-baik. Hukum asal jual beli adalah halal sampai ada nas yang mengharamkannya. Hukum asal sebuah akad itu halal sampai ada yang mengharamkannya. Hukum asal sebuah sistem perniagaan itu halal sampai ada nas yang mengatakan haram. Itu kaidah. Itu kaidah asal yang antum harus pegangi baik-baik dan semuanya menunjukkan rahmatnya Islam kepada kaum muslimin diberi keleluasaan yang seluas-luasnya untuk berniaga. Baik. Ketika antum mengadakan sebuah akad. Antum mengadakan sebuah akad. Baik. Lalu ada orang yang bertanya kepada antum. Dalilnya mana antum mengadakan akad seperti itu? Antum mengadakan transaksi Lalu ada yang tanya, dalilnya mana? Atau mengatakan afwan terbalik. Afwan terbalik. Semestinya antum jangan menanyakan dalilnya mana. Kami yang harus tanya sama antum. Antum dalilnya mana? Melarang akad ini. Tadi Sebab pada kami ada hukum asal hukum asal transaksi, sistem, akad, perniagaan, muamalah itu halal, mubah selama tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Ketika antum meminta dalil salah alamat, mestinya kami yang meminta antum berhujjah. Mana dalil antum mengatakan ini haram? Mana hujjah antum mengatakan ini tidak boleh? Wah, ini muhimnya ya kan. Jadi jangan dibikin pusing. Dalilnya mana? Dalilnya mana ya? Hah? Antum sedang bermain dalam dunia falas. Antum sedang bermain dalam trading forex. Antum lagi bermain dalam bidang tadi itu. Ada marah-marah sama antum. Takillah ya akhi. Antum menggunakan apa bermain di dunia falas, forex asing. Antum bermain di trading forex. Dan segala Takillah ya akhi. Haram itu. Duh. Kok jadi begini ya? Sebentar. Hukum asal ada pada kami. Hukum asal ada pada kami. Hukum asalnya adalah halal. Adalah mubah. Apapun transaksinya. Apapun akadnya. Apapun sistemnya. Apapun perniagaannya. Halal. Antum yang mengatakan haram. Dalilnya mana? Paham ya? Hujjahnya antum mana? Buktikan kepada kami ini haram. Bahaya. Mafhum? Jangan dibalik. Ini manfaatnya memahami sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Jelas insyaallah ya. Hukum asal akad jual beli adalah halal sampai ada nas yang mengharamkannya. Belum mengatakan setelah itu. Fajami'ul a'yan min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uquti 'alayha idza tammat syurutul bai' maka semua a'yan semua benda ain itu benda semua benda baik itu akar akar itu tanah dan bangunan. Properti. Hayawan yang hidup. Hah, hewan-hewan. Wa asas perkakas perkakas rumah tangga. Wa ghairiha dan yang selain itu boleh dilangsungkan akad jual beli atasnya idza tammat syurutul bai' ketika telah sempurna syarat-syarat jual beli hukum asalnya adalah halal antum mau bergerak di bidang properti tanah bangunan bergerak di bidang otomotif mau di bidang perhewanan peternakan perkebunan perniagaan perdagangan lontong dan segala macamnya silakan itu semuanya diperbolehkan untuk diakad jual belikan selama terpenuhi syarat-syarat jual belinya. Hukum asalnya halal. Yang mengatakan haram harus mendatangkan hujah, mendatangkan dalil. Ketika tidak ada hujah, kembali pada hukum asal. Boleh. Paham misalnya ya? Dari sini, kan Alhamdulillah, pentingnya mengetahui syurutul baik Pentingnya mengetahui syarat-syarat jual beli supaya dengan itu kita tahu ini jual beli yang sahih, ini yang batil, ini yang syar'i, ini yang riba. Maka muallif setelah itu menerangkan kepada kita tentang syarat-syarat jual beli dengan keterangan yang cukup panjang dan ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalaupun dalam majelis kita ini hanya menyelesaikan bab tentang syarat-syarat jual beli itu sudah lebih dari cukup. Yang selebihnya bisa antum baca untuk penyempurnanya para barakallah. Sebelum kita membahas tentang syarat-syarat jual beli. Di sana para ulama kita, para fuqaha menyebutkan adanya rukun-rukun jual beli. <clears throat> Ada arkanul baik rukun-rukun jual beli. Disebutkan dalam buku fikih arkanuhu salasa. Rukunnya ada tiga. <clears throat> Yang pertama <clears throat> akidun. Akid pihak yang melaksanakan akad. <clears throat> Ini meliputi penjual namanya bai' dan pembeli namanya mushtari. Rukun yang pertama Pak Ivan, akidun, pihak yang melaksanakan akad. Ini ada dua. Penjual namanya bai', pembeli namanya mushtari. <clears throat> yang kedua, rukun yang kedua ialah al-ma'qudu alaih Al-ma'qud alaih barang yang diperjualbelikan. Ma'qud sama dengan nabi. Barang atau sesuatu yang diperjualbelikan. Ini meliputi tiga perkara yang dibahas tadi. Yang pertama muayyan sesuatu yang tertentu barangnya ada barangnya. Muayyan. Yang kedua, ma fi zimmah. Sesuatu yang dalam tanggungan. Barangnya belum ada. Dalam tanggungan. Yang ketiga, manfaatun mubah, Kemanfaatan yang mubah. Bukan benda, bukan barang, tapi sebuah kemanfaatan yang mubah. Ini tiga jenis nabi yang diperjualbelikan. Paham ya? Ini rukun yang kedua, namanya makhud alaih. Rukun yang ketiga, <clears throat> rukun yang ketiga namanya as-sirah. Sirat. Yang namanya sirat adalah ijab dan kabul. Ijab kabul. <clears throat> Paham ya? Yang namanya ijab, lafat yang muncul dari penjual. Ini ijab. Dia mengatakan, bi'tu, saya jual barang ini. Itu ijab. Kalau kabul, dari sang pembeli. Dia mengatakan, istara itu. Ya, saya beli barang ini. Itu kabul. Rukun yang ketiga ada siratnya. Ada ijab kabulnya. Barakallahu itu. Hadhihi sirat, siratnya ada dua macam ya ikhwan. Tolong camkan baik-baik. Siratnya ada dua macam. Yang pertama namanya siratun qauliyah lafziyah. Sirat dalam bentuk ucapan dan lafaz dilafalkan kayak tadi saya jual barang ini kata pembeli saya terima saya beli barang ini dilafalkan namanya sirat qauliyah lafziyah yang kedua disebut dengan siratun fi'liyah siratun fi'liyah sirat dalam bentuk perbuatan tidak dilafalkan ini yang disebut dengan al-mu'atah. Apa ya, Disebut dengan al-mu'atah. Al-mu'atah adalah akhdun wa'atah. Ngambil dan memberi. Mengambil sesuatu, memberi sesuatu. Perbuatan dengan tanpa ada lafad. Namanya mu'atah atau sirat fi'liyah. Tahu gambarannya? Hmm? Antum biasa belanja di mall, minimarket atau di pasar ter tradisional? Hah? Di minimarket. Sering kalinya di sana ya. Nah, di minimarket Anda perhatikan, barang-barang tertata rapi. Di situ ada tertera harganya. Tisu merek Pasiosmat harganya 9.000. Tertera yang namanya mu'atok, antum ambil tisu tadi. Antum taruh di mana? Di kasir. Kasir langsung mainkan di layar. 9000 pak. 9000. Tidak ada kata-kata ijab. Tidak ada kata-kata kabul. Hei, Itu namanya sifat fi'liyah. Namanya bay'ul mu'atok. Paham siapa ya? Paham ya, Pak? Baik. Terkait dengan penjual pembeli beres. Terkait dengan barang yang diperjualbelikan ada masalah. Yang dibahas oleh para ulama adalah masalah sifatnya. Pertanyaannya, apakah di dalam jual beli harus ada sirat lafziyah ijab kabul? Ataukah cukup dengan sirat fi'liyah atau mu'atah tadi? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah dan yang bersama dengan mereka mereka mengatakan harus ada ijab qabul. Sirat lafaz. Harus ada ijab qabul. Antum misalnya beli tisu ini. Harganya, harga berapa? 10 ribu. Antum kasihkan tisu kepada dia, antum ambil uang sepuluh ribu. Hah? Dia mengatakan, nih saya jual ya, saya jual ya, tisu dua ribu. Antum kasihkan uangnya, saya terima ya, uang saya terima ya. bil bil bil Lepas. Ada kata-kata yang, yang terucap. Saya jual, saya beli. Saya terima, saya ambil. Itu syafi'iyah. Itu dari kalangan Syafi'iyah dan yang bersama dengan mereka. Mayoritas fukoha. Kebanyakan ahli fiqh mengatakan tidak dipersyaratkan harus ada ijab kabul. Cukup dengan bay'ul mu'atah, sistem mu'atah sirat fi'liyah. Ketika masyarakat tadi paham, mengerti itu adalah akad jual beli, maka cukup. Tidak perlu ada ijab kabul. Ini pendapat yang sahih dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang ini hatta dari kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah mengamalkan prinsip ini. Di zaman sekarang ya, kan? di zaman sekarang ini semuanya menggunakan mu'atah. Jarang yang menggunakan ijab kabul. Paham ya? Kalau syafi'iyah tadi itu berpegangan dengan pendapat mereka, harus sudah kabul. Kalau tidak, tidak asal semua itu. Syafi'iyah susah untuk belanja di mall atau di minimarket. Susah mereka. Kenapa? Dikarenakan tidak menggunakan sifat ijab kabul. Kalau mereka berpegangan ya, wah nggak bakal belanja ya. Mereka syafi'iyah dikasih aja ke pasar tradisional. Antum sana, bagian yang kuno-kuno sana. Nah, musiman yang lainnya di sana ya bisa, di mall besar ya bisa, mall sedang ya bisa, minimarket ya bisa, tidak ada masalah. Yang rajih pendapat kebanyakan para fukaha. Paham ya, Bang? Hah? Masya Allah. Baik. Saya mau tanya ini. Saya penjual nih. Saya duduk di tempat kasir. <clears throat> ya. Antum beli barang-barang saya toko. Antum ambil sebuah barang. Harga 5 ribu. Sampai di depan saya, antum kasih 5 ribu. Saya ambil uangnya, saya masukkan laci. Ya. Hukumnya apa ya, Pak? Hah? Hukumnya apa ya, Pak? Sah? Atau tidak sah? Jawabannya? Jawabannya? Hukumnya adalah sah. Namanya apa? Namanya mu'atah. Namanya mu'atah. Saya seorang menjual. Lagi nawarkan barang ini. 5 ribu. Antum tidak banyak ngomong. Ambil barang, keluar 5 ribu. Sah? ya. Ini nama juga namanya bayul mu'atah. Sirat fi'liyah barakallahu fikum. Saya naruh barang. Baik, naruh barang. <clears throat> Di sebuah tempat. Saya tulisi satu item harganya seribu. Kita saya <clears throat> titip gorengan kayak atau titip apa gitu ya. Di sebuah tempat saya tulis harga seribu. Saya kasih kotak uang taruh di sini. Saya taruh. Enggak saya tunggui. Ada yang datang, wah, makan dia, makan gorengan, ini dalam 10 ribu. Taruh uang 10 ribu. Terus. Sampai habis. Saya datang. Wah, sudah habis. Saya hitung. Pas uangnya. Sah atau enggak sah? Jawabnya? Jawabannya sah. Itu namanya bai'ul mu'atah. Sebab tidak dipersyaratkan harus adanya ijab dan kabul. Tapi ada tapinya. Harus sama-sama amanah. Tidak ada kecurangan dan kedustaan padanya. Itu rawan. Antum biarin nggak antum jaga. Hmm? Rawan. Tahu-tahu lu barangnya habis. Mana uangnya nih? Ya salahnya antum kan dijagain. Barakallahu itu. Tapi secara akad jual belinya dinyatakan sah. Hadza wadih. Taib. Sekarang yang kita bahas rukun yang pertama. Oh, rukun syarat ya, Pak. Sekarang kita masuk pada pembahasan mualif terkait dengan syurutul baik. Syarat-syarat jual beli. Qala al-muallif rahimahullahu taala famin a'zamis syurut ar-ridha famin a'zamis syurut ar-ridha termasuk persyaratan jual beli yang paling besar yang paling agung adalah ar-ridha adanya keridhaan dari kedua belah pihak adanya keridoan dari kedua belah pihak. Liqaulihi ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nisa ayat yang ke-29 illa antakuna tijaratan an minkum kecuali perniagaan yang didasari sama-sama riba di antara kalian An-Nisa 29. Ini dari ayat Al-Quran. Adapun dari sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal bay'u an taradin Sesungguhnya jual beli itu dengan dasar ridha. Dengan dasar ridha. Ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Titik. Ini syarat yang pertama yang namanya ridha. Jual beli itu dinyatakan sah ketika ada keridhaan antara penjual dan pembeli. Tapi ingat, ini satu syarat. Harus ingat baik-baik, keridoan tadi harus sesuai dengan syariat. Ridho. harus itu. Apakah itu jual beli terkait dengan properti atau apapun yang, yang diperjual belikan. Baik itu perkara yang muayyan, ada bendanya, atau kekirimah yang dalam tanggungan, atau kemanfaat yang mubah, bebas. Yang penting ada keridoan antar penjual dan pembeli. Dari sini para ulama kita menyebutkan beberapa perkara permasalahan terkait dengan syarat ini. Barakallahu fikum. <clears throat> Di antaranya di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bai' al-hazil. Masalah pertama yang mereka angkat adalah bay'ul hazil. Jual belinya orang yang bercanda. Jual belinya orang yang bercanda, bergurau. Namanya bay'ul hazil. Al-hazil al-ladhi yatakallamu bi kalamil bay' la ala iradati hakikatih. Al-hazil seseorang yang mengucapkan kata-kata jual beli tapi tidak ingin hakikatnya. Bercanda ya, Pak. Bergurau. Baik, apa hukumnya jual belinya orang yang bercanda tadi? <clears throat> Misal nih, ada ikhwan kita Masya Allah <clears throat> Datang ke tempat taklim membawa motor baru hmm? Dia suka yang mugi, motor gede-gede tapi gak norak Akhirnya beli yang merek Suzuki yang gede itu 200 cc Namanya apa? Bukan Ninja Yang model kayak Vario-Vario gitu tapi besar Suzuki. Gede. Saya baru menyaksikan di Kalimantan kemarin. Uh, Tapi dia tidak norak, asik gitu. Bagus ya. Tidak tahu harganya berapa itu. Al-Muhim, ada ikhwan kita datang ke tempat ta'lim. bawa itu. Di parkiran. Tentu kesimak. Wah, boleh juga nih motor nih. Bisa dilepas ke saya nak ya. Paham ya? Bisa dilepas ke saya enggak ya? Ini bisa, bisa di e, beli enggak ini? Dia bilang, untuk antum, labas. Anak, anak lepas untuk antum, labas, enggak ada masalah. Berapa? Antum, antum berapa kira-kira kalau lepas ke kepada saya ini? Kalau untuk saudara saya ini, sepuluh juga ada masalah. Padahal itu harganya 30 sampai 50 juta. Selentingan saya dengar harganya 50 juta. Motor pak, bukan mobil, motor. Atau namanya apa, saya lupa saya. Suzuki Maruti. Bagus, besar. Dilepas aja. Kalau untuk antum ya, nggak ada masalah saya lepas. Bro, antum 10 juga nggak ada masalah. Masuk dia ke masjid, antum terpikir, uh, 10 murah itu. Nah, dijual lagi bisa untung 30 juta nih. Uh, eh, atau serius. Nah, dia taklim aja. Nah, itu udah gelisah dilihatin di Ivan tuh. Ya, ini taklim kok nggak kelar-kelar ini ya. Selesai taklim dekatnya lagi. Anak serius ini. Anak serius ini. Antum lepas ke saya kan. kalau ketawa-ketawa dia. Iya bego banget kalau saya ngelepas ke antum 10 juta. Ini harganya 50 juta ya akhi. Hah? 10 juta. Ya namanya bukan jual beli. Antum itu ketika itu. kami meyakini itu sesuatu yang uh, dianggap sebagai perkara yang sah. Atau katakan, iya. Untuk antum 10 juta ya akhi. Iya. Iya, jadi sudah. Sepuluh. Oke, deal, deal, deal, deal, Sambil salah. Antum serius. Antum menganggap perkara yang serius. Mana kuncinya? Tak kirim, tak transfer langsung nanti 10 juta. Dikatakan oleh para ulama yang semacam ini namanya bayul hazil. Jual beli orang yang sedang gurau. Apa hukumnya? dikatakan hadza la yanaqid akad jual beli yang semacam ini tidak bisa dinyatakan sah dikarenakan orangnya tidak ada unsur keridhaan kelihatan banget motor 50 juta kok dilepas 10 juta dia ngomong aja nggak serius sambil gion-gion begitu bantu nggak bas yakin yakin gini berapa Sepuluh berani? Antum sepuluh yang ada masalah. Tapi berlalu dia. Ada aja. Atau serius. Ini hazil. La yasih. Tidak dinyatakan sah jual belinya. Barakallah itu. Tapi ikhwan. Pendapat yang sahih dalam bab ini. Ini pendapatnya. Satu pendapat dari Madhib ah-, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Terkait dengan bay'ul hazil. Fihi tafsil dirinci dirinci dan itu diketahui dengan adanya karinah adanya tanda-tanda dan bukti-bukti kalau ada karinah yang menunjukkan dia tidak serius, bergurau, bercanda, maka tidak sah. Karena nggak ada unsur kehidupan Tetapi kalau dia serius, sah dikarenakan hukum asal jual beli adalah sah dan mengikat. Paham ya? lagi, Di lihat korinanya. lagi. Hatta dengan harga yang begitu murah. Kayak tadi itu. Wah, motor bagus sih. Sen. Ya, saya tertarik dengan motornya antum itu. Asli, saya mau beli motornya antum ini. Saya kan nabas. Berapa ya? Anda mau beli? Iya, saya serius, saya mau beli. Bagus sih, jamin. Hah? Anda siap fulusnya? Oh. Si, insya Allah siap. Insya Allah ya bisa utang ke orang lain lah. Insya Allah siap. Ya. Ini motor, saya lepas kepada antum 20 juta. Oh, murah. Ya sudah. Benar ini. Saya, saya serius, saya nggak kuyat. Antum ulangi lagi. Bener ini, bener ini. Sama antum aja kok. dua puluh. Di sini antum perhatikan tidak ada korinah dia bercanda. Tidak ada bukti dia bergurau. Maka dihukumi kepada hukum asal sah. Paham tuh? Walaupun harganya miring. Jomplang barangkali ya ikhwan. 50 juta dihargai cuma 20. Sah. Deal. Saya terima. Saya transfer nanti siang. Paham salah ya? Hadah. Ketika nanti dia mengatakan, saya kurau ya, saya guyon, tidak mungkin 20 juta. Waktu bayar cuma 20 juta, tidak mungkin saya kurau. Gurau yang mana ya? Dari tadi saya ngomong sama antum dengan serius. Dari tadi saya tekankan kepada berkali-kali. Serius? Serius? Bener? Bener? Miminya itu bukan miminya orang bergurau atau bercanda. Serius itu mimi tadi. Tidak ada bukti satupun yang menunjukkan atau bergurau. Oh, tidak bisa ya. Saya gurau itu tidak mungkin. Wah, ini 50 juta saya beli. Tidak mungkin. Apanya tidak mungkin? Ketika antum serius, tidak ada unsur, tidak ada bukti, antum bercanda, maka kembali pada hukum asal sah. Antum, Ini pupuk <laughs> ya, sangat penting sekali untuk antum perhatikan baik-baik. Sehingga uh, untuk mencegah terjadinya perseteruan atau perkelahian atau yang semisalnya dengan kaidah tadi. Ketika ada korina bukti yang menunjukkan dia bercanda, tidak sah. Tapi ketika tidak ada bukti yang menunjukkan dia bercanda, maka dikatakan sah. Berarti jangan main-main. Kalau ndak bilang ndak jangan bermain-main. Paham insyaallah ya? Paham tuh ya, Hmm. Ini juga begitu. Muncul kadang dalam top akad jual beli, eh, akad pernikahan kok jual beli, akad pernikahan. Hati-hati. Hmm. Jangan bermain-main dalam perkara yang semacam ini. Antum punya seorang putri, Hmm, usianya antum sudah kepala empat, itu antum sudah siap untuk diambil. Ya, 18, 20, 21. Dan ikhwan ini sudah lama kepingin suat ini. Eh, langsung. Datang ke antum. Hmm. Pak, antum punya putri kan pak? Iya, terus? Tolong nikahkan saya dengan dia pak. Antumnya ada. Ya sudah, aku nikahkan kamu dengan dia. Senang dia. Kobil tuh. Kobil tuh. <clears throat> saya terima, saya terima. Hantunya santai aja. Hmm? saya daurah, saya taklim, nuntut. Saya kepingin ketemu sama ibu mertua. Ibu mertua sopo ini. Saya kapan saya bisa ketemu dengan istri saya, Pak? Istrimu yang mana? Saya tadi itu. Tadi itu bapak tadi ngapain? Apanya yang ngapain ngapain? Tadi kan bapak mengatakan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Saya kan jangan kata kobil tuh, saya terima. Gak bisa, sah itu pak. Sah itu. Saya mau ketemu sama istri saya. Saya mau saya, saya mau sungkem sama ibu mertua saya. Mana? Oh, udah bisa. Hati-hati ya. Hati-hati jangan bermain-main kata-kata. Barakulahikum itu Yang semacam itu bisa menjadi sah dikarenakan yang namanya uh, mahar itu bisa nanti belakangan. Nah, apalagi ngomongnya di depan para ikhwan-ikhwan yang ada ini ketika lagi kumpul-kumpul taklim semacam ini banyak saksinya. Hati-hati. Barakulahikum itu Ya walaupun secara hukum syariah sih tidak sah. Ketika dia bergurau, bercanda dalam bab akdun nikah tidak sah. Tapi hati-hati. Paham -hati. Jangan bermain-main dalam perkara semacam ini. Juga terkait dengan bab jual beli juga demikian. Serius, jual, jual, ndak, ndak. Jangan bercanda. Masalah kedua yang diangkat oleh para ulama adalah bai'ul mukrah. Jual beli orang yang dipaksa. Disebutkan oleh para fuqaha al-mukrah naw'ani atau al-ikrah naw'ani. Paksaan itu ada dua macam. Yang pertama, ikrahun bi ghairi haq. Paksaan dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa hak. Paksaan dengan tanpa hak. Ini paksaan dengan cara yang batil. Ini la yasihul bayi tidak sah jual belinya sebab tidak ada unsur keridhaan. Yang kedua namanya ikrahun pihak paksaan dengan hak dengan benar. Yang ini yasihul bayi sah jual belinya walaupun dia dipaksa dikarenakan paksaannya itu dengan hak. Contoh. Contoh ikrahun bihak adalah dipaksa oleh sang hakim. Misal, ada si fulan punya utang. Utangnya banyak kemana-mana. Utang kepada A, kepada B, kepada C, kepada fulan, kepada alan. Utangnya banyak. Tidak pernah mau bayar. Dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya tanah, dia punya mobil. <clears throat> Tapi tidak pernah mau bayar. Akhirnya orang-orang yang menghutangi dia menuntut. Tidak mau bayar. Dilaporkan pemerintah, dilaporkan hakim. Maka di sini hakim dalam mahkamah syariah hakim diperbolehkan untuk memaksa orang tadi menjual barang-barangnya untuk menutupi utang-utangnya. Paksa sama. Jual mobilmu. Uangnya untuk utang kamu bulan-bulan. <clears throat> Jual tanahmu. Uangnya untuk utang bulan-bulan. <clears throat> Jual rumah kamu ini. Ganti yang lebih kecil. Uangnya bulan-bulan. Itu diperbolehkan. Namanya ikrahun pihak paksaan tapi dengan dengan cara yang benar sebab yang memaksanya adalah penguasa <clears throat> untuk menutupi utang utang Paham tuh? Hada ya just. Adapun kalau yang memaksanya bukan pemerintah atau dengan tanpa hak maka tidak sah jual belinya. Kata apa? Nah, ada takur. <clears throat> Tahu takur Pak? Tuan tanah. Takor itu bahasa Kalimantan ya. Ada tuan tanah ya. Dikenal dengan kebolimannya, dikenal dengan kebengisannya, punya backing preman yang banyak, punya backing polisi yang cukup banyak. <clears throat> Ditakuti. Tapi kepingin menguasai semua tanahnya masyarakat. Hmm. Datang ke rumahnya antum dengan bodyguard yang gede-gede itu. Tanahmu jual sama saya. Kamu punya tanah satu hektar di sebelah sana itu kan? Jual sama saya. Saya beli dengan harga 25 juta. Kalau enggak, ngancam-ngancam ini. Kamu tahu kan konsekuensinya? Di tangan saya ini siapa? Oh iya takur, iya iya. Padahal satu hektar di Jakarta ya mahal ya. Hah? Hmm, cuman satu peta aja hampir ratusan juta, apalagi hektaran itu miliaran itu ya. Akhirnya kamu terpaksa menjual tanah tadi kepada takur yang bolim tadi. Karena takut dengan kebolimannya dengan kebengisannya, dengan premannya dan segala macam. Ini dinyatakan la yasih, tidak sah jual belinya. Sebab ikrahun bi ghairi hak, paksaan dengan tanpa hak. Paham ya, Hadza mafhum. Yang ketiga, <clears throat> yang mereka sebutkan ialah bai'ul muttar. Jual belinya orang yang mengalami kesulitan hidup. Itu bahasa yang tepat. Mubtor. Jual belinya orang yang mengalami kesulitan hidup. Sehingga terpaksa karena kondisi dia menjual barangnya. Umumnya dengan harga miring. Ada orang yang betul-betul miskin. Atau sedang memiliki tanggungan yang begitu besar. kondisinya terpaksa karena kondisinya terpaksa dia harus menjual mobilnya mobilnya itu standar pasarnya 120 juta karena saya butuh uang dia jual 100 juta namanya motor terpaksa karena kondisi yang ini barakallahu fikum khilaf di kalangan para ulama yang rajih karena azakumullah ya juz wa yasihul bai' diperbolehkan jual belinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk membeli barang daripadanya untuk menyelesaikan problemnya dia. Untuk membantu dia menyelesaikan kondisinya dia tadi. Barakallah. Ini pendapat yang dikuatkan Al-Khattabi, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain-lainnya. Ini yang mereka rajin. Boleh apalagi dengan tujuan untuk membantu dia walaupun harganya miring. Beda antara muktor dengan mukroh. Kalau mukroh ada orang lain yang maksa. Diancam dia. Jual sama saya. Kalau enggak, mati kamu. Itu mukroh. Kalau dengan tambah hak, enggak sah. Yang ini kondisi dia yang memaksa dia menjual barangnya. Enggak ada yang memaksa ya. Karena kondisi karena pailit, karena usahanya hancur, terpaksa jual mobil, terpaksa jual tanah, terpaksa jual e, rumah dengan harga yang miring. Yang ini diperbolehkan barakallahu. Paham tuh? Saya mau tanya. Saya mau bertanya ya, Saya tanya sama siapa ini kira-kira? Hah? Yang juragan-juragan siapa ini? Hmm. Yang depan aja lah Pak, nggak jauh-jauh Pak. Ada seorang preman dikenal preman priuk hmm, dikenal sadis kejam dan tidak main-main kalau dia sudah eh, mengancam datang ke rumahnya kasar Pak Fulan, keluar. Ngerti, antum ini tuan tanah. Tapi enggak pro preman. Hah? Ada. Mana ini? Paham ya? Minta jatah gitu ya Pak. Mana ini? Kamu tahu saya ini preman priuk nomor satu. Saya membawai preman-preman yang ada. Semua orang yang punya aset di Priuk ini memberikan sesuatu kepada saya kecuali bapak ini. Takur, pelit. Gitu. Ngancam dia. Satu kali 24 jam Bapak harus menyerahkan kepada saya 50 juta rupiah Kalau tidak hmm, Serius dia. Paham ya? Diancam harus menyerahkan uang 50 juta. Bapak pikir-pikir, tanah banyak, uang pas-pasan. Dia bukan kaya uang, tapi kaya tanah. Ancam satu kado jam. Mana uang ini mau pinjam sama siapa? Enggak ada. Akhirnya bapak ini terpaksa harus menjual sebagian tanah. <clears throat> Diancam tadi sama Paman Priok tadi. Pekarangan yang sebelah sana itu harganya lumayan. Harga pasar kemarin ada yang nawar 200 juta. Kalau saya pasarkan di bawah mungkin lebih cepat laku. Akhirnya Bapak umumkan dijual pekarangan sebelah sana harga 150 juta. Dimiringkan ya. Mestinya 200 dijual 150 juta. Langsung begitu dipasang pengumuman, telepon dari mana-mana. Oh gimana gimana? Deal. Setuju ada yang beli 150 juta. Hukumnya apa? Hukumnya apa Bapak jual beli tanah dengan kondisi yang semacam itu? Sah. lo bapak ini lagi diancam sama preman priok ini tadi. Nah terus. Antum kan tidak kepingin jual tanah. Pengen jual tanah Ya enggak. Jual tanah itu karena ancaman sang preman tadi. Ya kalau mau saya jual ya harga standar 200 juta. ancaman satu kali 24 jam tidak ngasih mati saya. Saya terpaksa harus saya jual 150 juta. Langsung lari Ustaz. Siapa yang nggak mau untung 50 juta ya? Sakit dipan begitu. Ada kelas itu. Salah nggak sah? Apa ragu-ragu lagi sekarang? Sahabat Ragu-ragu lagi. Tadi mantap jawabannya. Sekarang ah, sah apa sah? Jawabannya? ah, nggak sah. Kenapa nggak sah? Dipaksa. Sama preman priuk tadi. Masya Allah. Sah apa enggak sah? Sah. Yang mengatakan sah kenapa? Kenapa kok sah? ya kepepet gitu ya. Nah. Iya. Yakin masih yakin Pak ya? Nah. Di sini barakallahu fikum, posisi dia bukan mukrah. Tapi posisi dia adalah mubtor. Kenapa? Dikarenakan dia tidak menjualnya kepada sang preman tadi. Kalau preman itu yang memaksa kamu menjual tanah dengan harga miring, kamu namanya mukroh. Tidak sah. Preman ini ngancam antum minta duit. Tidak mau tahu, mau, mau jual tanah, mau jual rumah. Yang penting satu kali 24 jam. Mana? 50 juta. Tidak duit. Kan gitu. Akhirnya karena kondisi antum jual tanah tadi miring harga 150 juta. Ini surahnya bukan mukroh tapi muk Sang preman tidak memaksa antum jual tanah. Minta duit. Antum terpaksa jual tanah karena tadi itu. Sah atau sah? Pendapat yang rajin mengatakan sah dikarenakan dia mutar bukan mukrah. Paham tuh? Ada Syarat yang kedua. <clears throat> Kata mu'alif rahimahullah wa alla yakuna fiha ghararun وجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر rawahu muslim syarat yang kedua ialah tidak ada pada akad jual beli gharar sesuatu yang belum jelas wajahalah atau ada sesuatu yang majhul yang nggak diketahui <clears throat> Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang jual beli gharar. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu fiik. Tayyib. Eh, khairuddina azzakumullah. Yang namanya al-gharar yang namanya al-gharar ialah segala sesuatu yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui barangnya atau tidak bisa dipastikan diterima barangnya atau ada unsur jahalah kemajbulan badannya nggak diketahui eh, ketidakpastian, nggak diketahui diterima ataukah nggak diterimanya, kemudian ada unsur jahalah padanya. Itu namanya gararun. Barakallahu itu. Ini syarat yang kedua. Jual belinya atau akad-akadnya tidak ada unsur yang namanya gharar dengan nas satu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam naha an bai'il gharar. <clears throat> Rasulullah SAW melarang jual beli yang ada unsur gharar padanya. Tayyib. Disebutkan lafad Arabnya al-gharar ma kana lahu zahirun yaghurrul mushtari wa batinun majhul. Gharar segala sesuatu yang wahirnya menipu sang pembeli tapi batinnya majhul nggak dikenal ini meliputi tadi satu sesuatu yang tidak diketahui barangnya dua sesuatu yang tidak dipastikan secara penerimaan barangnya tiga sesuatu yang majhul ini semuanya masuk dalam kategori bayul horor, Barakallah itu. Lalu al-muallif rahimahullah membawakan contoh-contohnya. Kata beliau Fayadukhulu fihi bay'ul abiq syarid wa ayyakula bi'tuka ihda Atau bimikdari ma ما hasatu minal ardi wa nahwih au ma tahmilu amatu au syajaratu au ma fi batnil hamil maka masuk dalam kategori gharar yang dilarang jual beli budak yang kabur contoh kedua jual beli hewan yang kabur yang ketiga kata beliau atau dia mengatakan bi'tuka ihdasil adain. Aku jual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Tapi tidak menyebutkan barang yang mana. Yang keempat, au bimiqdari ma tablughul min al ard wa Atau dia mengatakan, aku jual kepada kamu tanah ini seukuran batu yang kamu lempar. Paham ya? Jadi kamu berdiri, ambil kerikil, kamu lempar. Sejauh yang kamu bisa. Dipatok sini, patok sana. Terus lempar sebelah sananya. Jatuh, dipatok sebelah situ. Antara patok ini, patok itu, dan ini harga sekian. Namanya oleh hasad. Atau contoh yang lain kata beliau, au au matah milu amatuh. Atau saya beli janin atau saya jual kepada kamu janin dalam kandungan budakku. Kamu punya budak perempuan hamil. Yang kamu jual apa ya, Pak? Janin yang dalam kandungannya. Au syajaratuh atau yang nanti akan muncul buah yang muncul dari pohon yang kamu miliki. Saya jual kepada kamu buah-buahan yang akan tumbuh dari pohon mangga saya ini. Atau mafi batnil hamil engkau menjual sesuatu yang dalam perut hewan yang hamil. Kamu punya sapi, bunting. Kamu jual, saya jual kepada kamu janin dalam perut sapi tadi. Kamu punya kambing, bunting. Kamu katakan saya jual janin dalam perut kambing tadi. Ini semua kata contoh-contoh bayi'ul gharar. Contoh-contoh jual beli yang ada unsur gharar padanya. Belum mengatakan wasawaun kanal ghararu thaman awil muthamman. Sama saja Apakah gharornya itu pada harganya atau pada musaman barang yang dihargai? Baik gharornya pada pada samannya, pada harganya atau gharornya pada barang yang diperjualbelikan. Semuanya tidak diperbolehkan dikarenakan larangan jual beli gharar. Ini dengan ijma'nya para ulama. Dengan ijma'nya para para ulama. Tayyib ya keterangannya sekarang. Di sini mu'alif rahimahullah membawakan contoh jual beli budak yang kabur. Budak itu sama dengan barang, bisa kamu jual belikan. Kamu punya budak kabur. Kabur ya, kan? Tahu-tahu minggat. Ini katanya para ulama ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, budak tadi kabur, yang tidak bisa ditangkap nggak mungkin dicari. Yang ini la yasihul baik tidak sah jual belinya karena ada unsur spekulasi gharar. Tidak tahu. Udah saya kabur, tahu kemana tadi malam tahu-tahu hilang tuh, gitu. Tahu-tahu nggak ada, lari kemana dia? Eh, mungkin nyebrang sana ke Sumatera atau dia mungkin ke Jawa sana, mungkin naik kereta atau mau naik apa, atau, tahu saya. Maka menjual yang semacam ini nggak boleh. Keadaan yang kedua, budaknya kabur tapi bisa ditangkap secara kebiasaan. Ini pendapat yang rajih boleh diperjualbelikan. Paham ya? Kabur lihat, kabur, pak kabur, lagi lari budaknya kamu. Itu dia itu lagi lari, kabur kabur kabur. Ya saya mau jual tuh budak saya itu. Tadi berapa? Eh, dah itu yang kabur tuh anak beli uh, anak jual 10 juta. Oke. Yang ini yang rajih boleh kalau diketahui secara kebiasaan bisa di ditangkap. Paham belum? Kalau mungkin ditangkap bukan namanya lagi gharar. Juga rincian yang sama terkait dengan jual beli hewan yang kabur. Sapinya kabur. Nah, kambingnya kabur kudanya kabur. Sudah demikian, kalau nggak mungkin ditangkap, tidak sah. Kalau mungkin ditangkap, sah ala roji. Taib, saya mau tanya sama antum. Apa hukumnya menjual belikan burung yang ada di udara? Kita lagi santai sama temannya antum, Keras rumah nih, bincang-bincang sore-sore. Tiba-tiba ada burung indah melintas di depan rumahnya antum. Kamu bilang, Ya, akhi. Tuh, ada burung bagus. Saya jual murah sama aku. Saya jual 100 ribu kepada Apa hukumnya? Apa hukumnya ya kawan? Kode oh, diam Hukumnya? Tidak sah dikarenakan itu burung bukan milik kamu. Dan juga ya gimana cara nangkapnya yang di atas. Itu namanya gharar termasuk bayul gharar antum tidak mungkin bisa menangkapnya. Baik, itu mukadimah. Intinya soal yang kedua. Antum pelihara burung. Entah burung pipit, burung ini, burung itu ya. Antum terletak dalam sangkar, antum kasih makan segala macamnya. Masya Allah. <clears throat> Ini burung antum pelihara. Suatu hari ketika atau lagi ngasih makan burung terbuka itu pintunya kabur burung tadi. Kabur hingga di atas pohon. Kamu bilang sama teman kamu tadi, itu burung saya itu di pohon kabur itu. Sudah saya jual sama antum aja lah. Itu saya beli dulu waktu waktu anak waktu kecilnya itu 100 ribu. Sudah saya rawat tiga bulan. Jadi kalau dipasarkan di pasar burung ini mahal. Mungkin 1,5 juta harganya. Ini ya udah untuk antum tuh atas pohon tuh saya kasih harga 500 ribu saja. Hukumnya apa ya kan? Kok diem? Hukumnya apa ya kan? Eh? Nggak boleh. Kenapa? Kabur. Baik. Para fuqaha memperinci. Mereka memperinci untuk hewan peliharaan atau burung-burung peliharaan yang kabur itu dirinci dengan perincian tadi. Mereka mengatakan kalau burung itu mungkin diterima, misalkan burung itu memiliki kebiasaan, punya kebiasaan pulang ke kandangnya sendiri, paham ya? Kayak burung apa ya Pak? Yang burung darah. Nah, dia punya kebiasaan pulang ke kandangnya sendiri. Pagi dilepas, sore pulang. Kalau punya kebiasaan demikian, maka sah akad jual belinya. Paham dong? Tapi kalau tidak punya kebiasaan balik ke kandangnya, maka tidak sah. Dikarenakan gharar. Ada unsur gharar dan jahana. Paham dong? Nah, misalnya, nah, <clears throat> ada wow. Contoh yang lain yang dibawakan di sini. Akad dalam bentuk saya jual kepada kamu salah satu dari dua barang ini. Ini barang A, ini barang B. A lebih mahal dari barang B. Saya mengatakan sebagai penjual, saya jual kepada kamu salah satunya. Salah satunya. Tidak nyebut harganya berapa. Eh betul? Tidak nyebut harganya berapa. Saya mau beli langsung dia bungkus yang B bawa pulang. Dengan tanpa bertanya harganya harganya berapa. Ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Pendapat yang disebutkan oleh Mu'alif di sini, beliau mengatakan ini tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur gharar. Baik, apa horornya? Pada harganya. Harganya tidak jelas. Harganya nggak diketahui. Maka tidak boleh spekulasi. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Boleh. Adapun terkait dengan harga itu nantinya pasti diketahui. Mereka mengatakan harganya nanti dikembalikan kepada pasarannya. Namanya tamanul mithil. Harga semisal barang tadi sesuai dengan pasaran. Ambil yang itu, bawa pulang. Udah. Nah, kaki, mana bayarnya? Harganya berapa? pasarannya harganya sepuluh ribu. Hmm, sepuluh ribu. Nggak ada masalah. Ini dua pendapat di kalangan para fuqaha dan yang raji Allah taala alam bisawab adalah diperbolehkan. Sebab nanti harganya mengacu kepada samanul mithil, harga semisal barang tadi barakallahu fikum. Namun dalam rangka untuk menepis perseteruan pertikaian, keributan dan semisalnya ditetapkan harga di awal supaya sang pembeli tahu harganya harganya berapa. Atau contoh yang lain yang beliau sebutkan dengan bayul hasad jam sekian Masya Allah sedikit lagi ya kan. Bayul hasad jual beli al hasad di antara makna yang disebutkan oleh para fakwa yang berbawakan itu. Jual beli tanah. Tidak menggunakan meteran atau kuadrat atau semisalnya. Akadnya bagaimana? Antum ambil kerikil. Tayyib, antum melemparkan sejauh mungkin sini sampai sana, sini sampai situ harganya 100 juta. Deal? Deal. Udah, antum ambil kerikil, nih kerikilnya. Antum udah ancang-ancang. Nah, antum lempar. Melayang kerikilnya. Uh, naik ke atas. <laughs> Masuk ke depan. Tahu-tahu jatuhnya. Dua meter saja di depannya. Antum melempar sebelah sana juga begitu. Kenceng kena angin, balik lagi. 3 meter. dua kali 3 meter 100 juta. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pembeli. Yang untung penjual. Itu namanya Bayul Horor. termasuk al-qimar wal maisir, termasuk judi. Hah? Itu sudah ada. Mungkin yang kedua panjang ancang-ancang. Kerikilnya ini Masya Allah. Atau kerahkan semua tenaganya untuk menembak. Wah, bus melesat ke sana ya kawan. Jatuh dihitung seratus meter. Nah, melempar sebelah sana, semua tenaga. Lepas jauh, lebih jauh lagi. 150 meter. 100 meter kali 150 meter 100 juta di Jakarta. Murah atau mahal? Ya nggak murah lagi, murah banget. Ya rugi siapa? Penjualnya. Itu namanya bai'ul gharar. Adalah ya jus termasuk al kimar wal maisir. Termasuk perjudian. Barakallahu fikum. Ini mana pertama? Ini yang disebutkan sama Alif adalah ya jus. Wanahwi dan semisalnya misal. Barangnya ditata di depan. Hah? Barakallahu Ini semuanya harga ribu, Macam-macam, ada kompor, ada ini, ada itu, sisir, macam-macam barangnya itu. Hah? Barakallahu 5000. Tapi syaratnya apa? Dilempar. Jadi antum melempar kerikil dilempar di bagian barang-barang tadi. Kerikilnya jatuh ke sebuah barang. Itu 5000. Paham ya? Nah, kita tuh melempar, jatuhnya pas di kompor, tapi pas jatuhnya di bawahnya, nah, sisir satu. <laughs> Lima ribu. Padahal itu sisir cuma seribu doang. Ya. Nah, yang rugi siapa ini? Pembeli. Atau tuh melempar, perlu kencang, lewat, los. Ada apa-apa ya. Atau kurang kencang, tidak kena barangnya. Lewat. Yang untung siapa ini? Yang untung penjual. Atau antum Masya Allah. Titis, kata orang Jawa. Titis. Apa itu siapa? Hah? Jitu. Set, jatuh pas di kompor rinai. Wah, lima ribu dapat kompor yang harganya tiga ribu. Siapa yang untung? antum. Yang rugi siapa? Penjual. Itu termasuk bai'ul hasad dilarang dikarenakan larangan Rasul secara langsung dan yang kedua dikarenakan ada unsur gharar. Contoh yang mirip. Ini sudah lama tapi sekarang nggak tahu masih ada Jadi di depan dikasih nomor satu, dua, tiga, empat, lima sampai sepuluh. Nah, jarak sepuluh meter atau lima meter ke depan. Antum suruh nembak Paham ya? Bayarnya 10 ribu. Satu peluru 10 ribu. Silakan Anda beli seberapapun. Ada. Itu nomornya masing-masing. Itu ketika kena balik Anda dapat ini. Semua dengan harga 10 ribu. Tembakan. Dor! Tidak kena angkanya. Lewat. Kenapa? Beli lagi 10 ribu lagi pas. Nomor satu dibalik. Eh, anda dapat gunting satu. Hmm. Gunting. Harganya cuma 3.500. Hah? oke lagi anu. Penasaran. Beli lagi. Dor gitu. Lewat lagi. Uh, beli lagi. Dor. Kena. Nggak kena angkanya. Terus penasaran. Sampai antum habis 500 ribu. Nah, kena, kena. Maturnya oh, nggak tipis. Artinya gak jitu, bukan penembak ulung. Satu ikhwan yang masya Allah ini mantan kayaknya. Ambil satu peluru seluruh ribu, incer sama dia. Duh! Nomor lima terbuka. Anda dapat mobil satu biasa. Ya, Wah, oh, sepuluh ribu dapat mobil. Bawa pulang mobilnya, Pak. Mobil apa ini? Honda Brio. Nah, ini namanya apa ini? namanya bai'ul hasad, itu namanya ri. Namanya apa namanya? Bai'ul gharar, termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam ada unsur ada unsur judi pada. Al-muhim, segala sesuatu yang ada unsur gharar padanya diharamkan dalam Islam. Di antaranya perjudian tadi. Ya. Yang kedua yang tidak bisa diserah terimakan. Yang ketiga yang tidak diketahui barang. Contoh yang lain, yang dipakai oleh mu'alif ya ikhwan Jual beli janin dalam perut budak Ini nggak boleh Dikarenakan nggak jelas statusnya nanti Apakah dia lahir mati Ataukah hidup Lahir laki ataukah perempuan Cacat ataukah tidak Ini semuanya gharar Atau tadi Menjual belikan buah Yang akan muncul dari pohonnya Antum punya pohon mangga satu, dua, tiga, empat, lima depan rumah. Belum musim. Atau nah, jual. Saya jual buah mangga yang bakal muncul, yang bakal uh, tumbuh dari lima pohon saya ini. Saya jual satu juta. Harga? Nah, gitu. Hmm. Ini spekulasi, riba, judi. Bisa jadi gak tumbuh-tumbuh karena gagal musim. Ada bunganya mati. Yang rugi pembeli. Atau tumbuh. Banyak sekali. Satu pohon itu begitu banyaknya. Lima pohon. Begitu dipanen. Banyak. Bertonton mangga. Dilepas di pasar dapat 10 juta. Ya rugi antumnya. Ada gharar. Juga yang dijatuhkan sama mu'alif menjual belikan sesuatu yang dalam perutnya janin hewan. Ini disebut dengan habalul habalah. Namanya habalul habalah. Jual beli janin dalam perut hewan. Yang lebih parah lagi di zaman dahulu bukan janinnya ya, tapi bakal anaknya janin. ayam tuh? Jadi onta bunting. Yang dijual bukan janinnya itu, tapi bakal anaknya janin. Ketika itu janin lahir, dibiarkan besar, anaknya dia nanti yang yang diperjualbelikan. Ini asyadu jahalatan wa gharar Semuanya enggak diperbolehkan barakallahu Belum mengatakan sama saja apakah gorornya pada harga atau pada barang yang dihargai. Ini semuanya tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur gharar dan jahalah. Semua praktek perjudian dimasukkan di sini. Semua akad-akad perniagaan yang tidak bisa diserah terimakan barangnya masuk di sini. Segala sesuatu yang tidak jelas barangnya spekulasi masuk di sini. Semua yang ada unsur gharar diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadza wa Ini dua syarat. Saya mau tanya ya, Yang ini perlu diperluas pertanyaannya. Sampai jam berapa ini? Tengah 12? Hah? Sampai tengah 12? Loh. Jangan cepat-cepat selesainya. Masih panjang ini. Sampai jam sedikit. Ah, setengah 12 kan sedikit. Tidak apa kan? Jam berapa asalnya? 12 kurang 4 ya? 49. Masih lama. Tenang aja. Nah, kita bikin pertanyaan aja. Masya Allah. Pertanyaannya Yang mau jawab sama Evan Yang di belakang Ada baru <clears throat> sih, Ada baru Rusdi hmm, Antum ini berlayar Pak Dari pelabuhan itu Menuju ke pulau-pulau di Belitung sana Pak Di tengah-tengah dulu Pak Di tengah-tengah Antum mancing situ hmm, Saya bilang sama Antum Hasil pancingan antum Pak Rusdi. Saya beli dengan harga 500 ribu. Hukumnya apa Antum mancing di tengah-tengah itu, pulau-pulau pulau tengah-tengah atau atau hentikan kapalnya itu, antum mancing itu Hasil pancingannya antum sudah saya beli 500 ribu rupiah. Hukumnya apa? Pak? Hukumnya apa ini? Hmm? Eh? Sah. Enggak. Kenapa? Iya, karena barangnya belum ada ya. Belum jelas barangnya, majhul barangnya, tidak tahu dapatnya apa. Mancing dapatnya <tsk> ya kan belanak segini. Padahal itu wah. Ikan merah cuma segini. Pancing dari mulai pagi sampai sore cuma dapat satu. Satu timba isinya ikan belanak merah. Ini kalau di pasar paling harga cuma 50 ribu. Saya jual, saya beli 500 ribu. Ada namanya spekulasi, namanya judi. Nah, ya, Atau judi. untung-untungan kau tuh ikan besar. diangkat ikan 200 kilo. Artinya itu, uh, ini pasti jual harga mahal yang untung saya sayanya adalah ya kita menggunakan ikan-ikanan ya nah, ini kan banyak ikannya ya hmm, hmm. ada seorang bos bilang kepada yang punya kapal yang sama nelayannya itu yang nyari ikan di laut kalau di orang Jawa Tengah namanya miang intinya itu namanya apa orang kapal yang cari ikan itu namanya apa? Alusim cari ikan. Anda bilang sama yang punya kapal. Kapalnya kamu dengan nelayan kamu, hasil tangkapan antum kali ini saya beli 50 juta. Hukumnya apa ya? Hah? Hukumnya la ya namanya gharar. Kenapa demikian? Di kadang itu nggak tahu. Mungkin dia pulang dapat ikan banyak, jual Masya Allah, ratusan juta. Dia pulang bawa ikan banyak, tapi ikannya murah-murah. Nggak sampai 20 juta. Itu semuanya adalah gharar hadalah ya. Barakallah. Saya mau tanya lagi. Antum pergi ke rumah makan. Rumah makan apa ini, kan? Rumah makan Bandar Jakarta dikatnya. Rumah makan Pak JK aja dia. Ya? Antum mau beli yang masih hidup atau beliau masih hidup. Kelihatan tuh, bukannya di di di mana? Di kaca itu kelihatan saya kan kerapu udah ini segala macam gitu-gitu. Saya tolong ini kerapu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ada tiga kerapu gede segini ya. Saya pesan tiga itu, tolong dimasak uh, asam pedas. Hah? Katanya orang tadi, satu kerapu itu harganya Seratus ribu itu. Ya sudah, lengkap dengan masak, lengkap dengan masaknya. Kerapu ini sama yang ini, sama yang ini. Ya sudah, deal satu kerapu satu ribu, sudah siap masak. Saya tunggu, saya di uh, eh, gazebo nomor sepuluh. Nah, Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Belum ditangkap itu ikannya. Masih di air. Jawabannya? Nah, antum jangan terpaku dengan ikan dan air loh ya. Yang antum perhatikan adalah mungkinkah diterima ataukah tidak. Ada barangnya ataukah tidak. Spekulasi ataukah tidak. Ketika begini jelas, oh jadi kaca, paling juga semeter kali setengah meter. Itu itu itu gampang tinggal ditangkap sama pelayannya, kelihatan dimasak sama dia yang itu tidak ada masalah. Saya perlu kasih contoh seperti ini. Saya anak, anak khawatir pembahasan masalah ikan ini langsung ada yang komplain, eh, ada yang mampu kepada saya haram haramnya lagi. Itu belum terima ikannya itu, masih di air. Jangan jumut, jangan jumut, yang itu diperbolehkan. Pak, misalnya ya? Kadang ditimbang dulu, kadang langsung per biji. Masya Allah. Ada lagi ikhwan yang lain, Masya Allah. Buka usaha. Dia pelihara ikan. Dia punya kolam ikan. Nah, e, eh, 10 meter kali 15 meter. Itu ada ikan bawal, dorang, ada ikan mas, ada ikan gurami, ada ikan nila. Apalagi? Ya mungkin dicampur itu. Nah, mungkin pakai lele. Oh, mungkin lele maksudnya. Nah, 10 kali 15. Ada yang memborong. Atau anu borongkan, anu jual semuanya. Saya mau beli. Ini yang di empang saya ini, kolam ikan saya ini, semua hasil ikan yang ada ini saya jual kepada antum 15 juta. Deal, deal. Hmm. akan diambil. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Lo kok diam saja? Hukumnya apa? Sah. Jangan samakan kayak yang di Bandar Jaya tadi. Eh, Bandar Jakarta <laughs> tadi yang satu kecil gini luas empangnya. 10 kali 15. Ikannya seliwar, seliwar, seliwar, seliwar, seliwar, seliwar. besar, sedang, kecil, bawal, dorang, ini wah macam-macam sudah. Di harga 15 juta. Nah, gimana hukumnya ini? Sama gak sah ini? Kok bingung? Tidak sah. Kenapa? Jumlahnya nggak jelas. Karena jumlahnya berbeda-beda. Karena Masya Allah. Di sini warakulahikum dinyatakan dari para fuqaha yang seperti ini contohnya sah apabila antum bisa melihat ikannya. Umumnya yang namanya kolam ikan yang seperti itu nampak ikannya, kelihatan. Ini awal seorang, ini emas ini nila, ini gurame, yang ini lele. atau bisa, bisa, bisa, bisa lihat, kelihatan. Ini dengan luas sekian diperkirakan sekian. Ya. Dipanggil ahlinya. Kalau yang semacam ini diperbolehkan. Ah, ya. ya. Karena nampak barangnya bisa antum perkirakan dan bisa menerangkan ahli untuk menangkap. Yang semacam ini boleh. Tapi kalau tidak kelihatan ikannya, betul-betul keruh. Tidak kira belas ikannya. Mana ini? Sesekali muncul, luluk. Ini lagi. ini lagi. ada ya juz enggak diperbolehkan dikarenakan ada unsur gharar. Kalian tuh? Sehingga lihat apa namanya kondisinya masing-masing. Terakhir istirahat ya. Dalam dunia petambakan, apakah, apakah itu udang, terutama udang, atau bandeng, atau semisalnya. Diperjualbelikan hasil panennya dengan sistem sampling. Tahu sampling? Contoh. Jadi ada satu hektar tambak luas. Mau diborongkan kepada si fulan. Disampling. Diturunkan apa, tempat ngasih ika ngasih makannya diturunkan dibiarkan beberapa lama diangkat hmm, terbawalah udang-udang di situ lalu ditimbang Allah di, di, di, dihitung ditimbang satu kilo dihitung ketemunya berapa sesnya berapa satu kilo ternyata ses 30 artinya satu kilo isinya cuma 30 biji. Kecil apa gede? Kecil 30 biji. Kecil apa gede? Hah? Ya tergantung. Segini ya gede, Pak. <laughs> Jawabannya sedang. Nah gitu ya. Atau misalkan ketika diangkat gede-gede semua, ses 20. Sekilo cuma 20 biji. Bismillah. Masya Allah. Nah ini semua yang diempang tadi satu hektar tadi tambah itu dihargai dengan ses 20 semua. Paham ya? Dihargai dengan harga ses 20. Itu kan mahal ya? Satu hektar diperkirakan sekian ton dikalikan. Satu hektar dengan ses 20 harganya sekitar 1 M. Sekarang begitu. Hukumnya apa ini? Kok di aja? Hukumnya apa ini? Boleh apa nggak boleh? Sudah dibikin contoh samplingnya. Nih, lihat nih. Ikannya nih. Nih. Saya 20. Tapi aku harus membeli satu empang tadi, satu M. dim saja. Ya apa ya, Pak? Jawabannya, kalau dengan yang, yang, yang semacam ini, Irfan Hadalaya tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur horor belum tentu udang-udang yang di situ itu semuanya ses 20. Kebetulan yang lagi naik ke permukaan yang terangkat, yang gede-gede, begitu di di dipanen sesnya 40, ses 50, ada yang ses 80 kerugian. Dan belum tentu sesuai dengan perkiraan kamu tadi satu hektar dipikirkan sekian ton, belum tentu. Terkadang sedikit, terkadang jauh lebih banyak. Yang semacam ini la yajuz termasuk bai'ul gharar. Yang boleh bagaimana? Yang boleh dipanen dulu, di saat keluarkan airnya, diambil semua udang-udang yang ada, dimasukkan di keranjang-keranjangnya, ditaksir, dihargai. Itu yang diperbolehkan jika ada nampak udangnya. Ala kulihat semua yang ada unsur gharar padanya la yajuz.